Karena sungguh nikmat tersebut tidak begitu saja kita dapatkan. Dan juga tentunya nikmat tersebut tidak mudah untuk didapatkan. Sebagai seorang muslim tentunya. Sebagai seorang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dengan nikmat tersebut Dia yuhasibu. Dia selalu mengawasi, mencermati keadaan dirinya. Apakah dia masih berjalan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ataukah dia dari orang-orang yang Wallahul musta'an. Orang-orang yang Allah menggelincirkan kakinya dan langkahnya. Sehingga kita dapati as-salafus saleh dari orang-orang yang selalu memperhatikan dan mengawasi diri-diri mereka. Kapan mereka mendapatkan penyimpangan? Kapan mereka mendapatkan miringnya jalan dari jalan yang hak? Mereka pun segera untuk berupaya untuk kembali. Dan bagi mereka yang mendapatkan taufik dari Allah, mereka pun kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya tentunya dengan kita. Yang tentunya kita lebih waspada lagi sebagaimana telah kita sampaikan tadi siang bahwa setiap kita tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat. Tidak ada yang menjamin diri-diri kita, kita akan terus istiqomah Demikian keadaan kita jauh dari mereka yaitu as-salaf dengan keilmuan, ketakwaan, dengan khosya dengan iman, kita jauh. Tidak sama dengan mereka yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, At-taqwa, al-amal, al-khasya, wal-ibadah. Karenanya kita tadi telah katakan kita lebih berwaspada. Mudah-mudahan dengan sikap tersebut sebagai tanda kita Orang yang bersyukur dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidayah. Sehingga nikmat hidayah, nikmat taufik. Berpegang dengan kitab dan sunnah. Berjalan di atas pemahaman yang benar. Itu langgeng adanya. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. yang perlu kita ketahui bahwa kita di dalam berislam kita di dalam beragama telah ada contoh bagi kita di dalam beragama di dalam dan di dalam berislam. Tentunya contoh yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Ini contoh yang paling baik. Dari beliau kita mengenali bagaimana Islam. Dari beliau kita mengenali bagaimana meniti as-sirat. Berjalan di atas jalan yang lurus. Kemudian kita juga diberikan petunjuk oleh beliau untuk menjalani jalan yang benar. Jalan yang dijalani oleh orang-orang yang saleh ditunjukkan kita juga oleh beliau agar mengikuti sahabatnya. Dan Begitu seterusnya. Sahabatnya menunjukkan kepada kita, kepada orang-orang yang saleh kemudian. Sehingga seorang di dalam beragama tidak bimbang dan ragu di dalam dia beragama. Ada contohnya ada panutannya. Orang yang beragama tidak kabur dan tidak tersamarkan. Ada kuduahnya. Dan sebaik-baik kudua bagi kita tentunya salafun salih. Yang imamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ketika kita mengambil contoh yang lain, yang kita tidak dibimbing dengannya, maka berawal dari situ kita akan menyimpang dan akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengambil contoh yang tidak dicontohkan. Kita mengambil kudua yang tidak dibimbing kita untuk mengambil kudua terhadapnya. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa kita ketika mau beragama dengan agama yang benar. Contohilah beliau sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang beliau bimbing kita untuk mencontohinya. Dari zaman ke zaman, orang yang selamat pasti kita dapati mereka yang berjalan di atas jalan tersebut. Mengikuti bimbingan tersebut. Dari zaman ke zaman, orang yang menyimpang ataupun tergelincir jalannya karena dia tidak mau mengikuti contoh. Dia tidak mau berkudua dengan kudua yang sudah diarahkan dan sudah dibimbing dia kepadanya. Walhamdulillah. Keadaan agama kita jelas. Keadaan dari perkara-perkaranya juga jelas. Tidak sama sekali tersamarkan sedikit pun. Maka ambillah keterangan tersebut. Terimalah tunduklah, dengarkan, patuhi. Itu yang diinginkan kita di dalam beragama. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tentunya keadaan yang kita dapati pada hari ini dengan sekian banyak fitan dan dengan sekian banyak kerusakan membawa kita dan membimbing kita dengan keterangan tadi. Yaitu agar kita terhindar daripada fitnah dan kerusakan telah jelas bagi kita contoh dan kudua. Telah jelas bagi kita hidayah. Al-irsyad. Di hadapan kita. Maka orang yang bahagia dan beruntung dia sekedar mengikuti. Orang yang celaka dan tidak beruntung dia mencari jalan yang lain. Demikian dengan keadaan dakwah. Yang dibawa oleh para nabi. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan dijalani oleh para sahabatnya. Juga telah jelas. Dengan keadaan kita sekarang ini bagaimana berdakwah? Maka kalau kita ingin juga selamat tentunya kita melihat bagaimana dakwah mereka. Bagaimana mereka berjalan di atas dakwah. Tapi kalau kita mencontoh dengan contoh yang lain, maka itu artinya kita ingin menyimpang dan kita ingin berpaling. Dan akibatnya jelek. Dakwah yang kita maksud adalah dakwah ilallah. Atau dakwah salafiyah. Yang walhamdulillah di setiap zaman Allah datangkan mereka para ulama. Tidak pernah kosong dari satu zaman dari para ulama. Kalaupun mungkin keadaan satu zaman banyak, keadaan yang lain sedikit. Tetapi alhamdulillah tidak pernah kosong sampai nanti datang hari kiamat, maka Allah menarik seluruhnya para ulama. Mereka sebagai imam, sebagai kedua contoh yang kita teladani di dalam berdakwah dan berkaitan dengan dakwah salafiyah, maka di sana ada imamnya. Ada tokoh-tokohnya yang berdakwah di jalan atau di atas dakwah tersebut. Yang telah kita dengarkan tadi imamnya adalah Rasulullah Mereka mendawakan dakwah dengan dakwah yang benar. Dakwah yang lurus. Yang kita dapati dari dakwah mereka, mereka memberikan bimbingan kepada manusia agama Allah dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan ahlaknya, muamalahnya, dan seterusnya dari sendi-sendi sisi-sisi keislaman. Dan juga mereka memperingatkan manusia dari segala macam bentuk kemungkaran. Itulah yang dikatakan khairun khairun nas atau khairul ummah. Kuntum khairul ummati ukhrijat linnas. nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik manusia yang Allah datangkan. Apa tugasnya mereka sebaik-baik umat ini? Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selain mereka membimbing umat. Mentarbiah umat. Dengan yang lurus. Dengan yang benar. Mereka juga memperingatkan kepada umat. Akan bahayanya. Segala macam bentuk kerusakan. Dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Dan segala macam bentuk maksiat. Ada contoh bagi kita. Tetapi wallahu musta'an. Manusia tidak pernah bersyukur. Atau ada saja mereka yang tidak pernah bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dengan agama, dengan bimbingan bagaimana beragama, bimbingan bagaimana berdakwah, mereka tidak bersyukur lantas mengambil yang lain. Mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan dari salafnya. Sehingga mereka melangkah dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pandang. Bukan dengan contoh, tetapi dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pandang. Karenanya mereka pun menyimpang. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Di antara bentuk penyimpangan yang kita dapati dari sekelompok manusia yaitu adanya sikap memudahkan dan menyepelekan apa yang para ulama memperingatkannya. Menyepelekan dan memudahkan bermudah-mudahan apa yang ulama memperingatkannya. Sementara sebaik-baik kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Sebaik-baik kita adalah mengikuti dengan dengan seksama kepada mereka as-salaf radhiyallahu anhum wa radu anhum Wa adalahum jannatin tajri min tahtial anhar dan seterusnya daripada ayat. Itu adalah jalan yang paling baik. Tetapi muncul satu kaum yang dia mengatakan dirinya berada di atas dawah ilallah dawah salafiyah tetapi dengan apa yang tidak dijalani kaum yang awal. As-salaf. Mereka menjalaninya. Yaitu bermuda-muda. Dengan ahlul ahwa wal bidai dan mereka menggampangkan meremehkan dengan ahlul bidai wal ahwa Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Ibanah. Beliau mengingatkan kepada kita ketika menyinggung dari a'immah yang memperingatkan manusia untuk tidak berdekatan dan bermajlis. Musahabah, bersahabat, berteman, bermajlis dengan ahlul bida'i wal ahwa. Kata beliau sebagaimana makna. Aku telah mendapati orang-orang di zaman ini. Yang mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang yang memiliki ilmu. Tetapi mereka memandang remeh. Permasalahan yang kita sebutkan tadi. Mereka bermudah-mudahan. Maka tidaklah saya melihat mereka pada hari ini kecuali bersama dengan mereka. Ini di zamannya Al-Imam Ibnu Battah. Kata para ulama memberikan keterangan dari keterangan Al-Imam Ibnu Battah. Ini di zaman Ibnu Battah rahimahullahu taala. Yang di situ banyak para ulama dan yang disebut Ibnu Batu adalah ulama, bukan orang-orang awam. Dan bukan bukan tuelibul ilmi. Bukan daripada orang-orang yang baru menuntut ilmu. Atau bukan dari orang-orang yang baru bidaya di dalam menuntut ilmu. Alim. Dan tergelincir. Dan mereka pada akhirnya bersama ahlul bidai wal ahwa. Di zaman beliau. Maka kata para ulama, bagaimanakah di zaman kita? Yang tidak kita dapati banyak ulama. Dan di antara kita bukan ulama. Tetapi bermudah-mudahan dengan mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Atau bermudah-mudahan terhadap mereka yang jelas-jelas itu orang-orang yang berpenyakit. Inilah yang disinggung oleh para ulama. Ahlu tamayyuh. Mereka lah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian. Mereka lah orang-orang yang tidak memiliki kekokohan di dalam berpijak dan berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sekedar mencontoh saja, itu sudah baik bagi mereka. Tetapi mereka merasa contoh yang ada tidak cukup sehingga mereka pun melakukan apa yang mereka lakukan dan mereka pun menyimpang karenanya. Tidaklah manusia didatangkan penyimpangannya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dia itu menyimpang, langsung dia menjadi orang sesat. Tetapi penyimpangan itu dengan suatu yang ringan terlebih dahulu, kemudian bertambah dan bertambah. Tidakkah kita ingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dan yang lainnya dari para ulama? Beda itu dulunya sahira. Beda itu dulunya kecil. Dan kemudian menjadi besar. Maka barang siapa yang meninggalkan satu sunnah. Didatangkan kepadanya satu bid'ah. dan sunnah yang ada tidak akan kembali lagi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap bermudah-mudahan, sikap melecehkan dari apa yang sudah dicontohkan, tidak mau berkudua dengan apa yang sudah diberikan kepada kita kudua atau didatangkan kepada kita kudua. mengakibatkan kita seperti apa yang telah diterangkan tadi. Walaupun sekarang kita dapati mereka mengatakan, saya masih salafi, saya masih berpakaian, saya masih berkeyakinan, saya demikian, saya demikian. Semaka kita katakan sebagaimana yang tadi kita katakan. Iya, kesesatan itu tidak datang secara keseluruhannya, sedikit-sedikit. Anda jangan merasa pede bahwa Anda orang yang selamat. Kita pun semua jangan merasa pede bahwa kita adalah orang yang selamat. Kesesatan itu akan datang kepada kita dari suatu yang mungkin kita tidak menyangka itu adalah kesesatan. Khofi. Maka untuk menyelamatkan diri kita, Nuhasi nuhasibu anfusana kita mengawasi dengan apa yang ganjil bagi kita karena al-itmu yang namanya dosa. Mahaka fis Suatu yang membuat hati itu tidak nyaman. Hati tidak nyaman dengannya. Maka ketika demikian, bawalah perkara ini kepada apa yang kita dapati dari salaf. Atau bawalah perkara ini kepada mereka, para ulama. Yang bisa kita tanyakan bahwa perkara ini demikian dan demikian. Sehingga kita pun terbimbing. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita kembali bahwa mereka yang tersesatkan dan menyimpang ini tidak merasa. Bahkan ketika dia ditegur, ketika dia dinasihati, Ketika dia ingin diselamatkan, dipegang tangannya. Atau ingin ditarik tangannya untuk dia tidak tergelincir di dalam jurang tersebut. Dia merasa tersinggung. Dia merasa bahwa dia lebih paham daripada kita yang menasihatinya. Atau siapa yang menasihatinya. Ini juga merupakan alamat bagi dia bahwa dia itu orang yang tidak ingin selamat. Kalau nasihat itu datang dari orang yang melebihimu dari ilmu, melebihimu daripada ketakwaan, tentunya wajib bagimu untuk menerimanya. Dia tidak punya maksud tertentu dan tujuan tertentu terhadapmu. Jangankan dia yang memiliki ilmu. Anak-anak sekalipun ketika memberitahukanmu ini lubang, jangan jalan di lubang tersebut. Maka tentunya sebagai seorang yang memiliki pandangan yang benar, dia tidak berjalan di atas lubang tersebut karena dia akan masuk ke dalam lubang tersebut. Kalaupun anak-anak yang mengarahkannya. Dan itu bisa terjadi. Apatah lagi dia itu alim yang paham ini salah, ini benar, ini men menyelisih bimbingan salaf, maka wajib bagimu untuk mendengarkan. Orang-orang yang demikian ini muncul di tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah dakwah salafiyah, membuat sebagian ikhwah salafin terpengaruh dan membuat sebagian mereka menjadi bingung pula. Maka kita katakan kembalilah kalian semua kepada siapa yang membimbing kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiul ummah murabbi Kembalilah kalian kepada siapa yang kalian lihat dia adalah orang-orang utama dari as-salaf. Kembalilah kalian kepada mereka para ulama. Niscaya kalian akan selamat. Ketika kalian tidak kembali, maka langkah kalian kalian langkahkan untuk keluar dan menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ahlu tamayyu' kita katakan dan disebutkan oleh para ulama lebih berbahaya daripada mereka yang dikatakan jelas-jelas sebagai ahlul bidah. Kenapa? Ahlul bidah orang-orang berwaspada terhadapnya. Karena dia adalah ahlul bidah wal ahwa. Berwaspada terhadap orang tersebut. Tapi ahlul tamayu bisa masuk ke tengah-tengah manusia. Ke tengah-tengah kaum muslimin. Ke tengah-tengah orang-orang yang baik dari salafiyin. Lantas dia memberikan sumumnya, racunnya, pandangannya yang jelek itu. Dia sendiri tidak punya prinsip, dia berikan kepada yang lainnya. dilemparkan kepada yang lainnya. Sehingga yang lainnya pun bisa jadi terkena dengan sumum yang dilemparkan tersebut. Karenanya mereka lebih bisa merusak daripada ahlul bidah. Dan ini mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al bid'ah itu abar wa ashaddu dar idza kanat akhfa bid'ah itu sangat memudaratkan apabila bid'ah itu adalah lebih tersamarkan Sehingga dikatakan oleh beliau, contohnya Asy'ariyah lebih mencelakakan terhadap kaum muslimin membahayakan kepada kaum muslimin daripada bid'ahnya yang terang-terangan dari Jahmiyah dan yang lainnya. Ulama mengatakan Jahmiyah sebagiannya ulama mengatakan tentang Jahmiyah kufur. Tetapi Asy'ariyah mereka mengatakan dirinya ahlus sunnah. Maka banyak dulu para ulama terimbas dengan bedaah apa? Asy'ariyah. Semakin samar masalahnya. Dan keadaan kita dengan orang-orang yang tamayuk demikian semakin tersamarkan kerusakan tamayu ini, maka semakin membahayakan. Ulama mengingatkan tentang bahayanya tamayu jauh-jauh hari. Sebelum fitnah di negeri kita ini. Sebagaimana kama Ali Hasan Al-Halabi. Sebagaimana tamayyu'nya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Lantas sebelum itu Al-Maghrawi dan sebelum itu Adnan Ur'ur dan seterusnya. Kemudian kita diramaikan di negeri ini dengan fitnah mumayyah yang sama dengan pendahulunya. Kalau seandainya kita mengambil keterangan dari para ulama kita dan mengambil contoh bagaimana mereka mengobati yang namanya penyakit mamayyu ini, tamayyu ini, maka kita akan selamat. Tetapi sebagian kita tidak mengambil ibrah Tidak mengambil ibrah. Akhirnya kita pun terjatuh di dalam sikap tamyi. Yang tadi telah kita sebutkan ini berbahaya dan tentunya kalau dikatakan berbahaya membahayakan terhadap dakwah ilallah dan secara khusus tentunya dakwah salafiyah duat salafiyin di Indonesia memperingatkan tentang hati-hatinya kita daripada dakwah mumayyah ini beberapa tahun yang lalu. Tentunya tujuannya agar salafiyin selamat. Di mana di antara bentuk peringatan mereka mengatakan si A ini mengajak kita kepada hizbiyun. Si B ini juga demikian mengajak kita kepada hizbiyun. Tapi berbondong-bondonglah mereka yang sejenis membela terhadap yang diberi peringatan oleh para duat ini. Mengatakan, oh masa demikian, tidak mungkinlah demikian. Dia itu maksudnya demikian dan seterusnya. Walhasil berjalannya zaman ternyata mereka demikian. Dan fitnahnya di tengah-tengah manusia, kaum muslimin, Mereka mengatakan, lihatlah. Dakwah mereka ini salafin adalah dakwah pecah belah. Lihatlah, dakwah mereka adalah dakwah pecah belah. Ini ternyata berpecah lagi. Ini fitnahnya ke tengah awamun nas. Dan cukup fitnahnya di tengah-tengah salafiyin. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah di atas jalan yang benar, as-salafus salih. Di atas bimbingan mereka para ulama yang kita tidak kenal pada mereka sikap mumayyi'ah atau muyu'ah, condong kepada sana, condong kepada sini, Kita dapati mereka membimbing kita dengan lurus. Sebagaimana didapati ulama-ulama sebelum mereka juga membimbing dengan bimbingan yang sama. Jangan sampai kita merasa lebih pintar dari mereka. Sehingga kita ambil jalan yang lain. Ketika diingatkan oleh para ulama, hati-hati dengan radio mereka yang disebut dengan radio roja atau radio yang lain. Orang yang mempunyai sikap tamyi atau ahluk tamayyu ini mengatakan kok dilarang. Kan kita bisa mengambil faedah di sana, ada ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Ada hadis, ada nasihat. Yang pada akhirnya orang-orang mengatakan ini bersama dengan mereka. Tidakkah kita lihat semisal dai yang disebut namanya seperti Ja'far Saleh yang membela pertama kali Radio Roja, kemana dia sekarang? Bersama dai, bersama dengan Radio Roja. Pada waktu itu orang-orang membelanya. Enggak maksudnya dia demikian. Dia tidak bermaksud bersama haula. Maksudnya dia adalah agar kita lebih memperjelas dan seterusnya. Ternyata apa yang mereka katakan, mereka bisa melihat sendiri kenyataannya. Tujuannya duat memperingatkan agar kita berjalan di atas dakwah salaf yang dibimbing oleh ulama salaf. Kita jangan membawa yang lain ke dalam dakwah ini. Tadi telah kita dengarkan fitnahnya ke tengah masyarakat menimpa kaum muslimin dan secara khusus kepada salafiyin. Jangan ikhwa salafiyin menjadi taruhan di hadapan kita. Menjadi taruhan kita sebagai sebuah pertaruhan. Jangan. Mereka salafiyin tidaklah sebagai taruhan tetapi sebagai mad'u yang dibimbing kepada as-sirat Tapi dakwah mumayyi'ah ini menginginkan mereka menjadi bingung dan akhirnya wal billah mengikuti orang-orang yang menyimpang tersebut. Maka duatuna para dai kita dai duat ahli sunnah Memperingatkan dari bahaya ini sebagaimana para ulama memperingatkan. Dan bukanlah sebagai sebuah peringatan yang omong kosong. Tetapi peringatan yang betul-betul didapati realitanya di tengah-tengah salafiyin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Fitnah apabila datang, dia tidak melanda kepada sebagian orang saja. Wattaku fitanan la tusibanna zalamu minkum khassah. Fitnah ketika datang, dia tidak akan menimpa sebagian orang saja. Tetapi dia akan menimpa seluruhnya. Dan ketika fitnah Tamyi ini datang di Indonesia ini tidak memilih si A si B menimpa kepada yang lainnya. Ia duatnya, ia madu'unya. Wallahul musta'an. Sehingga kenapa kita memperingatkan kepada salafiyin atau kita diingatkan atau salafiyin diingatkan bahayanya dakwah ahlu tamyi'in atau dakwah muyu'ah atau mumayyi'ah karena akan menggiring kita semua terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita nikmat berpegang dengan kitab dan sunnah berjalan di atas jalan as-salaful ummah ini akan digiring penggiringan kepada kesesatan tidak langsung tapi sedikit demi sedikit akhirnya kita lenyap hilang dengan kesesatan wal iyadu billah Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka dengarkan dalah dan berwaspadalah terhadap yang namanya fitnah Mumaikiah ini. Yang bisa jadi yang mengatakan fitnah, yang menawarkan fitnah mumayyi'ah ini, bisa jadi dia adalah seorang da'i. Bisa jadi dia itu adalah orang yang Masya Allah hafal Quran. Masya Allah hafal hadis. Bisa jadi. Tapi dia menawarkan dakwah memanggil ahim, Sehingga kita pun tidak bermudah-mudahan menerimanya. Jangan memudah-mudahkan menerima apa yang tidak diketahui itu dari salaf. tidak diketahui dijalani oleh para ulama kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ahlul fitan. Di luar dakwah kita. Wa ahlul ahwa. Itu menunggu kesempatan kepada dakwah salafiyah ini. Kapan mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkannya. Karena lebih lagi kawa, awam kaum muslimin atau keumuman kaum muslimin. Dengan apa yang telah kita dengarkan dari penjelasan para asatidah, para ulama. Dari fitnah syiah, fitnah liberal, fitnah naam ikhwaniyah, fitnah takfiriyah dan yang lainnya. Berbagai macam fitnah. Dijajakan ke hadapan umat oleh pelaku-pelaku hawa nafsu tersebut. Dan tidak lepas diperhadapkan kepada dakwah salafiyah. Ditunggu kapan mereka bisa masuk ke dalam dakwah ini. Tentunya dengan yang didapatkan demikian ini kita disibukkan. Subhanallah kita disibukkan muncul di dalam safnya salafiyin. Ahlu temyi yang menyibukkan salafiyin dari dalam sementara mereka berhadapan dengan musuh-musuh dari luar. Mereka tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ahlu tamyi tidak mengerti hal ini. Karena mereka menginginkan agar kita bersama ahlul bidai wal ahwa. Mereka tidak memahami hal ini. Karena mereka tidak menganggap bahaya yang namanya ahlul bid'ah wal ahwa. Sehingga keadaan yang seperti ini juga menuntut kita salafiyin agar betul-betul mawas diri dan berhati-hati karena ternyata sudah sedemikian rusaknya dari kerusakan-kerusakan yang akan mendatangi salafiyin. Wallahu a'lam bisawab. Sebetulnya kita dengan musuh-musuh kita di luar sana, musuh-musuh Islam tersebut sudah memperingatkan kepada manusia dan membawa manusia kepada pemahaman yang benar bahwa ini adalah berbahaya, ini adalah membawa kepada kekufuran, ini adalah membawa kepada kesyirikan. Bukan kita disibukkan dengan mereka ahlu tamyi. Tetapi wallahul musta'an mereka memang betul-betul menginginkan kita untuk disibukkan. Sehingga ketika salafiyin atau para ulama memberi peringatan terhadap Syiah, Rafidah, liberal dan yang seterusnya kita sebutkan tadi. Mereka mengatakan Anda salafiyin zalim, tidak mau mendengarkan kita, dan menuduh kita dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Allahul musta'an. Kalaupun benar salafiyin melakukan perbuatan zalim, kalaupun benar sesuai dengan apa yang Anda tuduhkan atau kalian tuduhkan, maka tentunya yang paling penting di sini bahwa Anda mesti kembali kepada apa yang hak. Apa yang hak? Kalau seandainya itu benar sebuah kezaliman. Kita lebih mengedepankan yang namanya kebenaran. Tidak lantas dengan kita mengatakan kamu zalim, kamu demikian, kamu demikian. Lantas kebenaran tidak kunjung kita pegangi. Seharusnya kita dengan kebenaran yang ada di hadapan kita ini, yang dicontohkan, ditunjukkan oleh para ulama kita, kita memeganginya langsung. Cukup bagi kita. Tidak perlu pakai ada acara selamatan. Tidak perlu pakai acara-acara yang lain cukup berpegang. Maka ini namanya kembali kepada kebenaran. Tapi memang mereka tidak menginginkan untuk kembali kepada kebenaran. Mereka ingin menyibukkan salafiyin. Mereka ingin menyibukkan duat. Mereka ingin menyibukkan para ulama. Sehingga itu, hati-hatilah terhadap mereka. Penyeru-penyeru kepada dakwah mumayyah. Membahayakan kepada dakwah salafiyah. Ketika kita katakan atau ketika dikatakan oleh para duat, ini mereka hizbiyun. Mereka mengatakan, oh mereka juga salafi. Saya tidak mengetahui adanya hezbiah pada mereka. Seakan-akan duat salafiyin ini orang tidak memahami apa itu hizbiyah yang dijelaskan oleh para ulama. Hanya dia yang mengerti hizbiyah. Sehingga dia mengatakan saya tidak mendapatkan hizbiyah pada orang ini. Pada kelompok ini. Ya subhanallah. Jadi para doa telah menerangkan. Hati-hatilah dan berwaspadalah. Kita akan digiring kepada mereka. Diinginkan kembali kepada kerusakan yang mungkin dulu kita berjalan di atasnya. Mungkin ada di antara kita dulunya tidak mengenal dakwah salafi yang benar. Kecuali melalui proses. Dulu kita bersama isbiun. Ternyata kita bersama Hizbun kemudian mengenal dakwah salafiyah. Kita memegangi dakwah salafiyah ini. Karena dengan dakwah mumayyah ini yang kita dengarkan sekarang pula, kita akan kembali kepada dakwah hizbiyah yang dulu kita tinggalkan. Hati-hatilah kepada mereka. Cukup bagi kita contoh yang banyak. Cukup bagi kita bahwa hidayah Allah itu mahal. Dengan apa yang kita dapatkan ini tidak begitu mudah bagi kita untuk mendapatkannya di lain kali. Tidak gampang bagi kita untuk mendapatkannya nanti di hari kemudian. Fama ba'dal haqqi illa dolal. Tidak ada yang didapatkan oleh seseorang setelah dia memegangi kebenari apa memegangi kebenaran kecuali kesesatan. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dakwah duat ahli sunnah di negeri kita ini. Dakwah yang terbimbing dan dibimbing oleh para ulama. Tidaklah satu perkara yang iskal di sisi duat ahli sunnah berkenan dengan dakwah ahli sunnah kecuali disegerakan dan dikembalikan kepada mereka para ulama. Ulama yang membimbing tentunya. Sehingga walhamdulillah dakwah alal wuduh kasyams dakwah al sunnah di Indonesia di negeri kita ini terang sebagaimana terangnya matahari. Karena itu kita tidak perlu meragukannya. Kita tidak perlu bimbang terhadapnya. Kita tidak perlu mencari komentar dan tidak perlu mencari pembicaraan orang-orang yang bingung. Tidak perlu. Kita jangan mau dijadikan juga sebagai orang yang bingung oleh mereka. Apatah lagi kita membuka membuka pintu bagi mereka untuk menerima ocehan mereka. Menerima perdebatan mereka. Kita tidak punya waktu untuk itu. Ma bolla kaumun ba'da illa utu jadalan Tidaklah sesat satu kaum setelah sebelumnya dia mendapatkan hidayah kecuali dia berdebat dan memperdebatkan agama ini. Kita tidak punya waktu untuk nerima komentar mereka. Kita tidak punya waktu untuk menerima ocehan mereka. Sehingga kita bisa berjalan di atas agama dengan baik dan benar. Terlebih lagi, apa yang mereka katakan bisa jadi tidak bisa kita terima. Kalaupun pada waktu itu kita masih bisa menahannya. Hati kita masih bisa menolaknya. Tapi syubhat racun mereka tersisa. Dan menjadi pikiran kita. maka kita tidak punya waktu untuk mereka. Waktu kita mahal. Kita perlu mengkaji ulang apa yang telah kita kaji. Kita perlu menghafal. Kita perlu mendengarkan ilmu. Daripada kita mendengarkan mereka yang akan menyimpangkan kita. Tetapi ingatlah. Ahlu tamayyuk akan masuk ke tengah-tengah kalian masuk dan berusaha untuk menawarkan muyu'ah mereka ini. Wallahu a'lam bisawab. Ikutilah apa yang dijalani oleh para ulama. Ikutilah apa yang dijalani oleh para duat. Yang insya Allah ta'ala para duat tersebut. Duat ahli sunnah mereka juga selalu saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya untuk berjalan di atas al-haq mengikuti para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Demikian berbahayanya fitnah at-tamayyu itu. Dan demikian kita mesti berwaspada terhadap dakwah tamayuk tersebut. Karena kita semua bukan orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala selalu membimbing kita semua kepada jalan yang benar dan selalu menundukkan hati kita kepada apa yang benar yang datang dari agamanya dan menjadikan kita walladzina yastami'una alqaula wa yattabi' ma ahsana orang yang mendengarkan kalimat yang baik yang datang dari kitab datang dari sunnah datang dari nasihat yang benar lantas mengikutinya. Dan terakhir saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ahlu sunnah selalu dibimbing untuk beramal. Maka walhamdulillah. Kita dengan majelis-majelis pengajian yang banyak. Kita telah mendapatkan bimbingan ilmu. Tidak ada lain di sisi kita kecuali setelah mendapatkan ilmu tersebut untuk beramal. Ingatlah sahabat Allah selamatkan. Allah katakan mereka dengan keselamatan dan Allah katakan mereka sebagai penduduk surga. Sahabat Nabi di antara amalan di antara sifat yang utama sehingga mereka dikatakan demikian mereka adalah orang yang selalu beramal dengan ilmunya beramal dengan ilmunya. Banyaknya ahlul fitnah karena mereka tidak beramal dengan ilmunya. Si A mengajarkan kitab ini, kitab itu, kitab manhat, kitab akidah. Diajarkan toh, diamalkan enggak. Oh ini juga mengajarkan kitab manhat. Iya diajarkan toh. Untuk diamalkan tidak. Sehingga ketika diajarkan Dia merasa puas. Tetapi dia tidak mengamalkannya. Beramallah dengan ilmu. Mereka orang-orang yang selamat mengamalkan ilmunya. Para ulama mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang menyimpang dari zaman ke zaman tidak mengamalkan ilmunya. Apa yang dia tahu dari kebenaran, dia tidak amalkan. Maka sebagai nasihat yang terakhir ini, tentunya buat diri saya dan diri kita semuanya, untuk kita bersemangat mengamalkan ilmu kita. Alhamdulillah kita mengisi hari-hari kita untuk bermajlis ilmu. Maka tidak ada lain bagi kita semua kecuali untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dengarkan. Ketika kita sibuk dengan amalan, maka kita artinya menyelamatkan diri kita dari kesesatan. Orang yang sibuk dengan amalan, selamat dia. mengamalkan ilmu. Orang yang lalai bahkan menyepelekan untuk beramal, dia nantinya akan terseret dan terseret akhirnya hilang. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang datang dari keterangan kami bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang datang dari keterangan tersebut memberikan bimbingan kepada kita semua kepada apa yang benar. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mohon maaf atas segala kekeliruan. wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.